Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana kesebelasan Indonesia dan Malaysia atau yang lainnya itu adalah satu permainan. Permainan boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Jangan karena permainan akhirnya kewajiban agama Anda tredor. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita la tuhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ai anis salah. Jangan sampai ternyata anak kamu, harta kamu membuat kamu lupa daripada berpikir kepada Allah khususnya masalah sholat. Eh? Untuk anak, untuk harta, kita dilarang untuk melupakan sholat, apalagi hanya permainan. Karena itu tidak benar itu jika Anda menjadi orang beriman kepada Allah, Anda mengorbankan sholat Anda. Dan tolonglah kepada pemerintah untuk berpikir supaya masyarakat Anda ini melaksanakan kewajiban. Tidakkah meninggalkan kewajiban Tuhan itu adalah sama dengan mengundang laknat Allah adab Allah subhanahu wa ta'ala satu orang yang meninggalkan sholat begitu besar dosanya begitu besar risikonya tapi anda telah meresmikan puluhan ribu orang meninggalkan sholat karena itu bertakwalah kepada Allah sadarlah bahwa anda harus bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan anda atur waktunya sekiranya mereka tidak meninggalkan ibadah kepada Tuhannya anjurkan kepada mereka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janganlah itu menjadikan satu permusuhan. Hanya karena senang dengan pemain atau kesebelasan. Kenapa Anda harus saling melukai, saling menyakiti kepada saudara-saudara agama Anda? Anda bisa terhibur dengan itu, Anda bisa tertawa, tapi kenapa Anda harus membuat orang menangis? Karena itu Sekali lagi, jadilah orang yang berakal. Janganlah Anda menjadi seperti kekanak-kanakan. Jadikan itu menjadi satu ibroh kepada Anda. Yang ada di Malaysia itu adalah saudara Anda. Yang ada di Indonesia itu adalah saudara Anda. Yang dalam kesebelasan yang lainnya itu adalah saudara Anda. Yang ada di pulau yang lain, suku yang lain itu adalah saudara Anda. Kota lain itu adalah saudara Anda. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saudara Anda yang perlu Anda hormati, yang perlu Anda sayangi, yang perlu Anda bantu. Mudah-mudahan insya Allah nasihat ini akan bisa membuka hati masing-masing dan akan menjadikan satu kewaspadaan bahwa segala yang kita lakukan atas dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?